Bab yang akan kita baca bab sadis wa salatun bab minasyirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Baik. Di sini ada juga hal yang penting terkait dengan yang kemarin bab maja akhiria. Sekedar tambahan faedah. Allah rahimahullah disebutkan kemarin dalam bab nah keterangan Syekh Sa'di rahimahullah taala Waria afatun azimatun wa yahtaju ila ilajin syarif. Yahtaju ila ilajin syarif wa hiya ada beberapa hal terapi untuk mengobati ria itu yang pertama, ma'rifatu anwa'i tauhid wa tahqiquha. Mengenal ketiga jenis tauhid dan memurnikannya, membersihkannya. wa ta'abbud lillah dan mengabdi beribadah kepada Allah Ta'ala bi asma'ihil husna yang insyaallah kita sampai pada babnya insyaallah akan kita telusuri satu persatu bab asal al asma al husna disebutkan dalam beberapa penelitian di kalangan orang awam yang mereka mencari dunia, mereka yang rajin menyebut nama-nama Allah ini lebih baik prestasinya dalam dibandingkan dengan yang tidak. Keadaan hatinya, perilakunya itu untuk mereka urusan dunia. Wa nahnu ahaqqu biha. Kita lebih berhak. Yang kita cari bukan urusan urusan dunia. Dan insya Allah pada kesempatan ini nanti kita akan telusuri satu persatu al-asma'ul husna. Yang kedua, an al mukallaf ilman yaqinan bi annahu abdun mahdud. An al mukallaf supaya orang mukallaf itu tahu Bukan hanya sekedar tahu, bahkan ilmu yakin. Bahwa dia yakin dia adalah hamba. Yang kedua, dia tahu bahwa dia adalah budak Allah. Bahwa dia adalah hamba hamba Allah. Ilmu yakinan. Biannahu abdun mahdun. Bahwa dia hanyalah hamba Allah murni. Kalau dia tahu hamba dia sebagai hamba budak, tentunya tugasnya hanya mengabdi kepada Allah. Dia tidak berhak, tidak punya hak. Budak itu kan tergantung majikannya, mau dikasih atau tidak. Nah, sanggup kita tidak seperti itu. Nah, itu termasuk terapi diantara mengobati supaya ikhlas. Nah, jadi kalau dia baik misalnya dapatkan kebaikan berarti majikannya baik. Kalau dia dapatkan yang sebaliknya ya Jangan buru-buru menyalahkan majikan. Mungkin dia yang salah. Nah ini budak. Paham ya? Jadi kita tidak bisa menuntut. Ini yang sering kita sebutkan kemarin. Idlal, mudil dengan amalan itu tidak pantas. Sikap idlal merasa yani artinya berhak dengan pahala Tidak pantas bukan hak kita untuk mengikuti Allah. Ya dengan saya amalan seperti mestinya saya dapat. yang ketiga, musyahadatuhu liminnatillahi alaihi. Dia betul-betul menyaksikan karunia Allah kepada dia. Dia betul-betul melihat kenyataan karunia Allah yang Allah berikan kepada dia luar biasa. Semua itu adalah karena Allah, bukan karena dia. Semua kebaikan yang dia rasakan murni dari Allah. Bukan karena rajinnya dia ibadah, taatnya dia. Ini termasuk ini diantaranya. Jadi sehingga dia dia nggak merasa namanya. Kalaupun dia bisa melakukan ketaatan, itu dari Allah. Kalaupun dia bisa melaksanakan ketaatan, punya mendapatkan ilmu pemahaman, itu dari Allah. Yang keempat, mutala'atu uyubihi wa afatihi. مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في عمله وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان ونصيب للشيطان wa nasibun syaitan. wa ma fihi hadzun nafsi wa ma fihi min hadzin nafsi wa nasibun lisyaitan dia ya, meneliti aibnya sendiri cacatnya kekurangan dia dia mengoreksi mengoreksi aib-aibnya memeriksa aib-aibnya kemudian ke cacatnya dia penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya Bukan fisik ya, tapi penyakit-penyakit mental. Watak sirih, Kurangnya dia dalam beramal. Wa mafihi min hafzin nafsi. Di mana dia cermati, dia teliti bahwa di dalam amalan itu ada bagian dari nafsunya. Ada bagian dari syaitan. Nah, dia harus sadar, sadari ini. Jadi dia nggak berani artinya mau mau pamer mau ria. Nah, yang diharapkan darinya betul-betul ya konsentrasi betul-betul untuk mengharapkan ridho ridho Allah pahala dari Allah. Yang kelima khaufu maqtillahi ta'ala. Rasa takutnya kepada kemurkaan Allah. Ya, kalau Allah marah karena dia tidak ikhlas menyerahkan amalannya beramal kepada Allah tapi juga ingin dapatkan bagian <clears throat> Allah bisa marah kepada dia sebagaimana Allah katakan ana aghna syuraka'a anisy syirk karena syuraka yanis anis syirk. Aku sekutu yang tidak butuh sekutu lagi. Kemudian yang kelima, yang keenam ya. Al-iksar minal ibadat memperbanyak ibadah-ibadah ghairu musyahadah yang tidak terlihat. Memperbanyak ibadah-ibadah yang tidak terlihat. Dia mulai diam-diam sudah bangun malam. Kemudian sadaqatus sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu. Sampai disebutkan oleh Rasulullah siapa? Ya, di antara tujuh golongan itu dia bersedekah sampai seakan-akan tangan, tangan kirinya tidak tahu apa yang diserahkan oleh tangan kanan <clears throat> Wal buka min khasyatillah dan takut nangis karena takut pada Allah. Nangis karena takut kepada pada Allah. Nah, ini kalau dia dalam keadaan sendirian, berkhawat, dia termasuk di antara golongan yang dinaungi oleh Allah. Termasuk di antara golongan yang dinaungi oleh Allah. Rajulun yakhlu min nafsihi wa yabki min khasyatillah. Ini seorang yang dia berdua bersendirian lah, bersunyi-sunyi dan dia menangis karena takut kepada kepada Allah. Yang berikutnya tadakkurul maut wa sakaratihi. Ingat kematian dan sekaratnya. Sakitnya mah mati. Ingat akhirat. Ngerinya di alam kubur. Dan keadaan hari kia, kiamat. Apalagi kalau kita ingat bahayanya orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah. Nah, ria yang sejenisnya yang nyala api itu di jahanam itu dikobarkan lebih dahulu untuk mereka yang tidak ikhlas karena Allah. Kemudian <clears throat> mengenal ria itu sendiri. Apa itu ria? ma'rifatur riya wa madakhilihi dan tempat-tempat masuknya dari mana. Kita sudah baca beberapa nah, hal kemarin. Dan yang terakhir tiga masalah riya ad-daqiqah. Ya, yang paling sering mungkin kita terjerumus itu mungkin apa? Kita jadikan ikhlas itu sebagai apa? Wasilah. Ikhlas itu sebagai wasilah. Seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam. Cerita tentang Imam Ghazali. Sampai kepada beliau kabar. Siapa yang ikhlas 40 malam akan keluar hikmah dari diri. Dari hatinya ke lisannya. Dia coba 46, 40 malam itu ikhlas. Tidak keluar apa-apa. Kemudian dia tanyakan kepada orang yang arif. Dijawab, karena kamu yang ikhlasnya cari ri, cari riak, bukan cari ridha Allah. Bukan karena Allah, tapi yang kamu tuju apa? Supaya keluar hikmah. Nanti disebut di apa? Itu di yang semana itu diterangkan oleh sebagian syarih bab berikutnya. Mereka yang mencari dunia dengan amalannya. Amalannya karena Allah, tapi nggak mengharapkan pahala akhirat. Amalannya karena Allah, tapi tidak mengharapkan akhirat. Ini di bab berikutnya. Qala rahimahullah, <clears throat> berikutnya setelah mengenal ria, mengenal ria tempat masuknya, kemudian dia mengenal akibat jeleknya ria. di dunia dan di akhirat. Kemudian berdoa kepada Allah. Ini mestinya bisa yang awal ya. Berdoa kepada Allah untuk dilepaskan dari penyakit ini. Salah satunya doa dari Rasulullah SAW yang kita hafal semua. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa nahnu wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat syirik mempersekutukanmu dengan sesuatu dalam keadaan tahu. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap hal-hal yang aku tidak tahu. Ini adalah doa waris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika juga itu juga diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Ini dari Abu Musa Al-Ash'ari juga. Kemudian doa yang lain yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sering kita sebutkan Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an Ya Allah jadikan amalanku itu semuanya amal yang baik amal yang saleh dan jadikan amalan saleh itu karena engkau semata ikhlasnya murni dalam keadaan murni dan jangan engkau jadikan berikan untuk siapapun sedikit pun dari amalan itu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan engkau jadikan untuk satu pun di dalam amalan itu ada bagian selain engkau. Ini dia beramal betul-betul dibimbing oleh Allah. Nah, sungguh-sungguh dengan doa ini. Kemudian <clears throat> senantiasa bergaul dengan orang yang ikhlas bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas dan takwa. Nah, itu beberapa hal yang semoga Allah membimbing kita untuk mengobati penyakit riak yang ada di dalam hati kita. Baik, kita ke bab berikutnya. Qala rahimahullah bab min asy-syirki sadis wa min asy-syirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Jadi diterangkan oleh para ulama <clears throat> bab ini beda dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya dia beribadah karena Allah tapi dia perlihatkan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau ini dia murni beramal karena Allah tapi dia mengharapkan dunia, keuntungan dunia. Keuntungan dunia, harta. Kalau berperang jihad kita fisabilillah bukan untuk mati syahid, bukan untuk Allah ridha, tapi untuk dapat ghanimah. Hijrah dia lakukan supaya dapatkan nah dunia atau perempuan yang ingin dia menikahi. Wa qaulullahi ta'ala Man kana yuridul hayata dunyan wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaika laisa alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan mereka yang terbiasa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya diberikan oleh Allah. Disempurnakan untuk mereka <clears throat> amalan mereka di dunia dan tidak dirugikan sama sekali. Mereka yang mengharap yang dengan amalan itu dia sungguh-sungguh kerjakan hatta qiyamul lain. bukan untuk mengharapkan wajah Allah, bukan untuk mengharapkan kampung akhirat, tapi murni untuk dunia. Masya Allah qiyamul lain. supaya usahanya laris. Kedudukannya terjaga, Kemudian keluarganya terpelihara. Dapat beroleh harta. Itu diantara beberapa syenam Bagian syarih menyebutkan seperti itu. Nah kemudian dijawab oleh Allah, dia dapatkan yang seperti itu di dunia. Tidak dikurangi. Tetapi mereka ini laisa lahum fil akhirati illa nar. Enggak ada bagian untuk mereka di akhirat kecuali neraka karena mereka sudah dapatkan pahalanya di dunia. Itu yang mereka ingin inginkan. wahabi masana'u dan tidak ada pahala sama sekali bagi mereka di akhirat. Wabatil makanu yang malu dan batil sia-sia apa yang selama ini mereka kerjakan. Itu disebutkan beberapa. Nah, jadi di bab ini dia tidak ingin eh, ria. Di bab ini dia tidak ingin sum'ah. Bahkan dia disebutkan beribadah kepada Allah dalam keadaan betul-betul ikhlas. Tapi dia menginginkan sebagian dari dunia seperti harta, kesehatan pada dirinya, keluarganya, anaknya. Nah, jadi bertutul dia menginginkan dengan amalan itu sungguh-sungguh Masya Allah. Ya mulainya juga. Sholat tahan, tahajudnya, puasanya. Untuk naf'an fid dunia. Ghafilan an thawabil akhir. Tidak peduli dengan pahala akhir akhirat. Baik. Ini dinukilkan oleh beliau dari Al-Kharrafi ahli syafi'i di kalangan Syafi'i yang Anda tahu beliau punya kitab Al-Furuh Al-Furuh itu menyebutkan tentang perbedaan-perbedaan berbagai istilah dalam agama kita Nah, nah di situ beliau menyebutkan al-farqus Ta'ni wal ishrun wal mi'ah, perbedaan 100 yang ke 122 antara kaidah riya fil ibadah wa baida wa baina qaidati tasyrik fiha antara masalah riya dalam ibadah dengan syirik dalam ibadah. Kata beliau, "I'lam anna riya syirkun." Riya itu syirik. wa tasyrikun ma Allah ta'ala wa tasyrikun ma Allah ta'ala fi ta'atihi dan mempersekutukan bersama Allah sesuatu dalam menaatinya. Ini menyamakan sesuatu yang lain bersama Allah di dalam ketaatan kepada Allah. Wahwa huwa mujibul lil ma'siyati wal ismi Dan ini menyebabkan kemaksiatan dan dosa. Ini menimbulkan maksiat dan dosa. Mujibun lil ma'siyati wal ithmi wal butlan tilkal ibadah menimbulkan maksiat dan dosa serta batalnya ibadah yang dimasuki riya tersebut. Jadi farya an ya'mal al-amal, an ya'mal al-amal al-ma'mur bihi dia mengerjakan amal yang diperintahkan al-mutaqarrib bihi ila Allah mendekatkan dia kepada Allah wa yaqsudu bihi wajh Allah taala belum berhenti wa yaqsudu bihi dan dia mengharapkan wajah Allah wa an dan dihormati oleh manusia. Jadi dia tadi benar. dia beramal mengharapkan wajah Allah, amal-amal ketaatan untuk mengharapkan wajah Allah dan pujian orang. fayasilu ilaihi naf'uhum au yandafi'u bihi dararuhum nah, sampai kepadanya manfaat dari mereka atau terjauhkan dengan ibadah itu ibadah apa kemudaratan dari mereka terhindar dari nah, kerusakan mereka nah. amma mutlaqut tasyrik Adapun mutlak tasyrik, mutlak tasyrik ini pokoknya asal dasar berbuat syirik. Ya, menyamakan. Ini istilah ini nanti antum coba dipahami seperti kata kalimat imanun mutlak dengan mutlakul iman. Imanun mutlak itu iman yang sempurna. Kalau mutlakul iman pokoknya beriman. Ya, nah, seperti itu juga mutlakut tasyrik. Mutlakut tasyrik pokoknya dia sudah menyamakan buat syirik. Tapi kalau tasyrikut mutlak itu berarti apa? Ya, betul-betul sempurna. Artinya ya, mungkin nah, maknanya seperti itu. Pokoknya dia melakukan penyamaan. Kaman yujahidu seperti orang yang berjihad litahsili taatillah bil jihad untuk dapatkan ketaatan kepada Allah dengan jihad tadi. Wal yahsul lahul mal maksudnya tadi itu mutlakut tasyrik artinya nah ada apa namanya memang dia ingin taat kepada Allah ya mutlakut tasyrik ini dia pokoknya ada bukan bukan maksudnya syirik tadi bukan tasyrik tapi dia menya, apa menyiringkan di dalam hatinya dia jihad itu memang untuk taat kepada Allah dan ingin dapatkan ghanimah. Kata kata beliau di sini itu tidak merugikan dan tidak haram berdasarkan ijma. Karena Allah menjadikan itu ya menjadi perkara tersebut fil ibadah dalam bentuk ibadah. Ibadah artinya kalau dia ketika dia berjihad. Ya, untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah kemudian ternyata dia mendapatkan harta itu tidak masalah tidak masalah ternyata begitu jadi bukan murni mencari menyamakan seperti yang anda sampaikan tadi bukan seperti itu tapi dia memang artinya niat tahtu untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dan supaya nanti apa namanya nantinya dia dapatkan wanimah tapi bukan karena itu yang jadi, bukan itu yang jadi sasaran utama. Misal yang ah, mungkin gambarannya seperti sahabat yang terkait dengan kasusnya apa dengan Muad bin Jabal itu ketika dia diserahkan ghanimah bukan untuk ini saya berjihad saya ingin jihad supaya saya tertembus panah di sini mati syahid nah dia nah, seperti yang sudah kita lewati nah fafarkun baina jihadihi liyaqul nas hadha syuja' aw yu'azzimahu al-imam fayuksir fayuksaru ata'uhu min baitil mal Nah, ini beda dengan orang yang beda dengan orang yang jihadnya itu supaya dikatakan orang pemberani. Niatnya itu untuk dapatkan gelar pahlawan dan supaya diakui oleh imam, komandannya, panglimanya dan mendapatkan bagian yang banyak untuk mendapatkan bagian yang banyak dalam harta Baitul Mal. Nah, yang seperti ini yang dikatakan oleh beliau ria. Nah, nah dengan nah ini kan satu tadi. Ini yang tadi jihad untuk dikatakan orang pemberani. Kemudian dengan ada lagi anjahidan li tahsilis sabaya. Dia berjihad untuk mendapatkan nah, sabaya, rampasan. Ya, perang, tawanan dari harta musuh. Dari harta musuh. Dikatakan oleh beliau ma'annahu qad asyrak. Padahal dia telah berbuat syirik. Wala yuqalu lihadza riya. Allah Tapi yang, yang ya, apa simpel yang mungkin di apa lebih ringkas dicontohkan oleh beliau di sini. Man hajja wa asyraka fi hajihi ghardal mutajjar atau mutnajir. Dia haji dan menyamakan dalam hajinya itu tujuan untuk berdagang. Tujuannya untuk dapatkan harta. Wa kadzalika man shama liyasi jasaduhu Sulit ini. Tapi ini memang ahli kalam termasuk dia termasuk ahli ahli kalam juga. Jadi mutlakut mutlakut tasyrik tadi ini menyamakan ada tujuan lain dalam ibadahnya tersebut. Ini seperti orang yang berhaji dan menyamakan dalam hajinya itu apa? Ghardul maksiarnya tujuan berdagang. Tujuan berdagang. Kemudian puasa supaya sehat. Kalau menurut beliau di sini dikatakan layak dah hada fi saumihi. Tidak ternoda ya. Keinginan itu tidak menodai puasanya. Nah, dia mengkiaskan dengan hadis Nabi SAW ketika perintah kepada para pemuda yang masyarakat syabab. Nah, Manisa pangkumul ba'afal yatazawwaj. Nah, untuk alternatifnya apa? ini disaum? Kalau ya, untuk menghilangkan, untuk mengurangi dorongan syahwat itu dengan puasa. Kata beliau di apa di, di akhir, fahadal fahadil aghrab la yadukul fiha ta'zimul khalqi. Nah, tujuan-tujuan tadi tidak dimasuki tidak masuk ke dalamnya pengagungan makhluk. Jadi nggak ada orang lain untuk apa, memuji dia. Niat niatnya puasa untuk apa? Menghilangkan penyakitnya, untuk sehat. Ya. Nggak ingin dipuji orang lain, bukan mengharapkan pujian orang lain. Tapi bal hiya umurin minal masalih. Laisa laha idrak. Nah, itu hanya jadi bal hiya, yang itu yang dilakukannya adalah tasyrik menyamakan urusan-urusan ini yani diantara kemaslahatan yang tidak bisa tertangkap nanti di, dilihat orang gitu. Nah. Wala yamna'an hadhil aghrab al-mukhalifah lil ibadah qad tanqusul ajra. Tidak menghalangi tujuan-tujuan tadi yang mencampur ibadah ini tadi bisa mengurangi paha pahala. Dan ibadah kalau ter, artinya bersih dari perkara-perkara ini, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Nah, lebih rumit yang ingin di depan Tapi yang kemarin yang sudah kita lewat dari per, yang perkataan Syekhul Islam, kisahnya Imam Al-Ghazali itu. Ya. Dijadikan wasilah. Ikhlas itu dijadikan wasilah untuk mengharapkan sesuatu yang lebih lebih rendah. Ya, seperti dicontohkan kasusnya Imam Ghazali yang ingin apa? Kalau siapa yang ikhlas selama 40 malam maka akan muncul terbit dari hatinya hikmah yang keluar melalui lisannya. Nah, dia coba 40 malam 40 hari tapi tidak keluar. Ketika ditanyakan dijawab yang kamu cari, kamu ikhlas itu untuk mencari hikmah bukan mencari ridha Allah. Itu sebagai gambaran. Nah. Baik. Qala rahimahullah wa fi sahih kalau Syekh Utsaimin memberikan contoh-contoh ya. Oleh beliau disebutkan contoh-contoh bagaimana seseorang itu menginginkan dengan amalannya itu dunia. Ada yang misalnya menginginkan harta ketika dia apa namanya azan untuk dapatkan gaji. Jadi mendaftar jadi muadzin untuk dapatkan ratib. Untuk dapatkan gaji. Ada yang menginginkan derajat kedudukan, strata, strata, status. Seperti orang yang kuliah untuk dapatkan ijazah, kata beliau. Nah, dengan ijazah itu kan statusnya kan lebih tinggi dari yang tidak punya ijazah. Ada yang dia beramal untuk menghilangkan penyakit eh, amrod. Eh. Nah, juga dicontohkan oleh beliau seperti orang yang beribadah kepada Allah agar Allah beri pahala berupa dia dicintai oleh orang dan dijauhkan kejelekan dari dirinya. Kemudian ada yang disebutkan lagi oleh beliau yang memang betul-betul untuk dia beribadah apa namanya beramal itu supaya orang mendatangi dia. Baik, kalau rahimahullah wa fi sahih عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة ini semua bagian dari harta benda. Nah, Kenapa dia disebut sebagai Abdul Dinar? Karena itulah yang menjadi tujuan dia ber, berbuat usahanya adalah untuk tahsiluha hadihid nah hadihid dunia untuk mendapatkan ini semua. Dan itu dimasukkan dalam bab ini karena dia menggunakan amalan-amalan yang semestinya apa namanya itu itu adalah untuk Allah dan mestinya untuk akhirat tapi dia tidak tujukan amalan-amalan tersebut untuk mendapatkan negeri akhirat yang dia inginkan adalah benda benda-benda benda ini maka dia dikatakan abdul dinar Sujud dia kepada dinar tersebut? Tidak. Sujud dia merokok dia kepada dinar tersebut? Berdoa dia kepada dinar tersebut? Tidak. Tapi ketika yang menjadi tujuan hidupnya, upayanya beramal, berbuat adalah benda-benda ini dikatakan dia budak. Budak dunia. Ketika dia menjadikan semua yang dia lakukan itu bahkan jadi juga acuan-acuan dia untuk menilai adalah perkara dunia dunia. Makanya dia dikatakan tangisnya Abdul Alangkah celakanya budak-budak dinar itu. Budak-budak dirham, budak khamisah, kain yang mahal. Budak khamilah. Idza u'tiya radiyah. Ini bentuk bentuk ke nah, keadaan dia. Ketika dia dapatkan benda-benda tersebut, dia rizal. Kalau dia betul-betul ada iman, beriman kepada Allah, betul artinya betul dia mengharapkan Allah dan kampung akhirat, dia akan mengikuti nah, apa yang diridhoi oleh Allah. Sehingga di dalam bab ini juga disebutkan oleh sebagian syurah bahwa iman itu ada dua. Terkait juga dengan ya ini, menjelaskan di atas juga. Iman yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam neraka dan iman yang menghalangi seseorang untuk kekal di neraka. Itu iman. Nah, Nah, kalau dia apa iman yang menghalangi dia untuk masuk neraka itu akan mendorong dia untuk ikhlas berbuat sesuatu hanya karena mengharapkan wajah Allah dan kampung akhirat. Kalau iman itu hanya sekedar untuk mencegah dia kekal di neraka, itu yang dinamakan mutlakul iman. Pokoknya dia beriman. Baik. Qala in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sahib. Kalau dia diberi, dia puas, dia rida, dia puji-puji orang yang mendapat memberinya. Wa in sakhita wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dia tidak diberi, maka dia marah. Ta'isa wa takas, terbalik keadaannya. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tidak bisa terlepas dari hal yang tidak dia suka sukai. Wa idashika falan tapas saking parahnya kalau dia tertusuk duri tidak mampu dia mencabutnya, menghilangkan. Nah, akhirnya terseok-seok dia mengejar mengejar dunia. Nah, karena kakinya sebelah kena kena duri, nggak bisa lagi berjalan sempurna. Qala tuba li abdin. Nah, ini sebaliknya keadaan seorang hamba yang mukhlas, yang nah, ikhlas. Tuba li abdin, keberuntungan buat seorang hamba. Akhidin bi inani farasihi. Dia pegang tali kendali kudanya. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Ash'ata ra'suh kusut rambutnya. Mughbarratin qadamah berdebu kedua kakinya. In kana fil firasah kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan di belakang menjaga pasukan, dia berada di posnya menjaga menjaga pasukan. Entah itu menjaga keamanan mereka atau waktu tidur mereka dan Wa in kana fisafah kana fisafah. Kalau dia berada di, menjadi pelayan bagi pasukan, dia jadi pelayan. In istadzana lam yu'dan lah. Kalau dia minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam Kalau dia minta ini memintakan syafaat tidak diterima syafaatnya. Saking rendahnya keadaan keadaan dia. Tapi dia beruntung karena yang dilakukannya adalah ikhlas dimanapun posisinya dimanapun ditempatkan dia berbuat, dia berbuat karena karena Allah nah. gambarannya mungkin sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dicopot dari kedudukannya sebagai panglima pasukan kaum muslimin tetap berjihad bahkan di garis depan karena memang inginnya mati mati syahid karena memang inginnya mati mati syahid Nah, jadi panglima lebih-lebih lagi. Bahkan ketika setelah tidak jadi panglima, beliau tetap memberikan nah, sarannya taktik-taktik perang kepada panglima yang baru Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, ini mereka. Nah, ini keadaan seorang hamba yang mukhlas, ikhlas karena Allah maka dikatakan oleh Rasulullah, "Tuba li 'abdin akhidin bi anani bi inani farasihi." ini disimpulkan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Maknanya mereka ini tangis Abdul Dinar, tangis Abdul Dirham. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara manusia itu ada yang menyembah dunia. Maksudnya itu dia merendahkan diri. Yang kita katakan tadi, dia tidak sujud kepada dirham dan dinar, kepada benda-benda tersebut, kepada singgah sana, kepada kekuasaan tidak tidak sujud, tidak berdoa kepada mereka, tapi dia merendahkan dirinya. Nah, merendahkan diri untuk mendapatkan ini semua. Nah, dan menjadi harapannya, angan-angannya. Ya. Nah, dia marah kalau dia kehilangan itu, tidak mendapatkan ini. Nah, sumpek. Ya, ngamuk. Tapi kalau dia dapatkan, masya Allah, Makanya dikatakan oleh Rasulullah mereka ta'isa abdud dinar. Yaitu orang-orang yang naam dikatakan oleh beliau di situ man yu'ni atau man yu'na bi jami'il mal. Orang yang yang dia pentingkan itu adalah mengumpulkan mengumpulkan harta di jami'il mal. Nah, kalau Ta'isa Abdul Khamisah, Abdul Khamilah, jadi orang-orang yang mereka itu sangat besar perhatiannya dengan penampilan, pakaian, nah, ya. permadani di rumahnya, karpet, tempat duduk, kursi, sofa, nah, perabot rumah Maka dia dikatakan abidan lihadihil umur. Nah, kalau kita apa namanya keterangan para ulama seperti Syekh Utsaimin dalam syarah beliau kitab tauhid dikatakan apa namanya mereka abidan li hadhil umur karena memang orang-orang yang abdul dinar ini sebagaimana kalau kita kiaskan mungkin ya orang-orang yang Abdullah kan mereka betul-betul mencurahkan kesungguhan mereka untuk mengabdi kepada Allah total merendahkan diri hanya kepada Allah Nah, mereka yang dikatakan Abu Dinar, mereka merendahkan dirinya untuk mendapatkan dinar dan dirham tersebut. Nah, apalagi kata beliau, orang yang betul-betul mereka itu mengerjakan amal soleh itu untuk mendapatkan dunia sama sekali. Ya. Nah, dia jadikan agama sebagai wasilah. Artinya dosanya lebih berat dibandingkan orang yang seperti ini tadi. Nah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhir. Nah. Diterangkan oleh sebagian ulama yuhtamal al-mu'ti huwallah. Artinya kalau diberi rezeki oleh Allah, dia ridha. Kan persis seperti perkataan mereka yang diuji oleh Allah dalam yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu yaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu qadara alaihi rizqahu yaqulu rabbi ahanan. Allah jawab, kalla. Ya seperti seperti itu. Nah, kalau dia dia tidak diberi, nah, dia mah marah. Hatinya ngomel dalam hati. Kok aku terus yang sengsara? Kok aku terus yang dapat kemalangan? Sakit. Baik. Kemungkinan lain Inu'tiya radiyah Ini al-mu'ti Ini lembaga-lembaga syariah misalnya Dapat jatah dari Baitul Mal Atau mungkin dia di lembaga Nah perusahaan atau apalah kerja juga lembaga syariat yang lainnya nah, wakaf zakat nah, dapat dia senang kalau tidak dapat marah. Baik itu dapatnya sama sekali tidak dapat atau kurang bagiannya. Nah. nah. Nah, di dalam hadis ini berarti disebutkan oleh sebagian enam oleh Syekh Taimin bahwa manusia itu terbagi menjadi menjadi dua. Al awal laisa lahu hammun illa dunia. Golongan pertama yang disebutkan dengan Ta'is Abdul Dinar yaitu orang-orang yang tidak ada pikiran dalam pikirannya kecuali dunia. Tujuan hidupnya, cita-citanya untuk cari dunia. Apakah itu untuk mendapatkan harta atau untuk penampilan. Nah, yang kedua lebih dan yang kedua nah, akbaru hammihi al akhirah. Yang kedua seperti yang disebutkan oleh Rasulullah tuba li abdin akhirin bi anani arasi. Betul-betul dia mencari untuk akhirat. Dan itu sudah disebut itu disebutkan juga di dalam hadis yang lain. Karena lupa siapa sahabatnya. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, "Maka nafid dunia hamba farraqallahu syamlah, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qad Siapa yang hamba, himmahnya, cita-cita dan tujuan hidupnya adalah dunia. Mangkana fid dunya hammahu, Farraqallahu syamlah. Allah cerai beraikan urusannya. Sibuk dia ngurus sana ngurus sini. Keluarganya terbengkalai. Kececeran. Dan Allah letakkan kemiskinan di dalam di depan matanya. Membayang di wajah wajahnya orang ini orang yang sedang butuh. Bukan orang kaya. dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang telah ditetapkan untuk dia. Wa man kanatil akhiratu hammah dan siapa yang akhirat sebagai tujuan hidupnya, cita-citanya. jama Jama'allahu syamlah. Allah satukan urusannya, Allah bereskan urusan urusannya, semua terselesaikan dengan baik. Ada jalan keluarnya. Nah, istilahnya tidak apa ya orang bilangnya rekoso apa ya rekoso itu apa sih terlalu apa namanya dia usahanya itu tidak sebanding dengan hasilnya nah kalau kan dia P4 lah pergi pagi pulang petang tambah dua lagi penghasilan pas-pasan kan sakitnya itu sudah habis-habisan dia dapatnya tapi kalau orang enam yang tadi, man akhirat akhiratu hammah, orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah satukan urusannya. Satu yang diusahakannya, jalan. Nah, nikmat dia dapatkan kepuasan, tempatan banyak untuk ibadah takarub kepada Allah. Bahkan yang dia lakukan itu pun jadi jalan untuk dia takarub kepada Allah. Wajah Allahu fi innamu al fi qalbi. Allah letakkan rasa kaya di dalam di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tidak suka kepadanya. Semakin dia lari berusaha menjauh dari dunia, itu dunia justru mengejarnya. Terbuka ada aja yang bisa dilakukan untuk cari dunia. Nah, dia nggak pingin cari, dia pinginnya belajar, pinginnya untuk nggak beramal. Nah, apa yang usaha yang dilakukan itu dapatkan dia takarup pada Allah. Nah, mudah datang dunia kepada Sebagian orang kan melihat salafiyun kan seperti itu. Mudah-mudahan demikian. Salafi ini dari mana mereka makan? Bahkan sampai di, dianggap bahwa itu mereka lihat itu nggak punya usaha. Nah, dari mana uangnya bisa mereka tuh duduk untuk majelis ilmu ini itu? Ya, bahkan kita awal-awal dulu punya megah seperti ini dianggap dapat bantuan dari oh, organisasi Yahudi. Radio. Nah, nah itu nah, Wallahu a'lam Fihi masail Al-iradatu al-ula iradatul insani dunia bi amalil akhirah. Ini keinginan untuk mengharapkan dunia dengan amal akhirat yang digambarkan tadi. Nah, dia melakukan ketaatan-ketaatan hatta walaupun itu qiyamul lail. Dia mengharapkan nah, karena Allah dia lakukan tapi tidak untuk mengharapkan surga Allah. Tidak mengharapkan akhirat sekarang. Nah. Yang kedua tafsir ayat Hud. Nah, surat Hud di atas. Mereka yang di dunia diberikan oleh Allah apa yang diinginkannya. Tapi sama sekali dia tidak dapatkan bagian di akhirat. Yang ketiga tasmiyatul insan yang muslim abdad dinar wa dirham wal khamisah. Penamaan. Digelari ya, ini orang yang muslim. Bukan berarti dia menyembah harta ini tidak. Sujud kepadanya tidak. Tapi dia jadikan tujuan hidupnya, dia beramal untuk mendapatkan dunia. Makanya disebutkan pada waktu yang di dalam bagian yang terakhir itu, nah, mereka yang betul-betul murni mengharapkan dunia ya nah itu hampir-hampir la yasdur min mukmin tidak muncul dari yang, yang seperti ini dari orang yang mukmin nah tapi kalau ada orang yang beramal karena mengharapkan wajah Allah dan dunia walaupun dia mukmin nafisul nafisul iman nafisul tauhid الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي wa وإن لم يعطى nafirannya Nafsirannya dikatakan dia angkut dinar, yakni dia kalau diberi dapat bagian dia senang, tidak dapat bagian dia mah, marah. alhamdulillah khamisah qauluhu ta'isa wa takat. Ini hadis sebagian menyatakan la na'nam falana al matlub wala khalasu minal makruh dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan tidak terlepas dari apa yang dia tidak sukai. Salisah, qauluhu idza falan takhas. Ini saking parahnya udah but nah, sempitnya pikiran dia karena urusan dunia yang hanya di depannya sehingga mudah panik. Nah, orang-orang yang memang orientasinya adalah dunia betul-betul dunia murni mereka gampang depresi, stres. Hadis wala haraj. Ceritakan aja, sebutkan aja banyak di sekeliling, di sekeliling kita yang memang. Nah, nah. apa? berapa sudah kasus bunuh diri? Nah, ya. Nah. Karena sudah nggak ada lagi bahas nah, untuk jalan keluar. Karena memang orientasinya orientasi dunia. Nah, asal ya, Asana ada mujahid al mausuf bitilka sifat. Ujian terhadap mujahid yang seperti itu keadaannya. Artinya betul-betul dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pamri, nah, kedudukan, dalam urusan dunia. Dimanapun dia diposisikan, nah, ala rasulah yang diterima, apapun juga. Tuba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Wallahu a'lam. Jadi ini kelanjutan dari bab yang lalu, cuma bedanya kalau yang ini dia beramal untuk mengharapkan pujian. Nah, dia, ber, dia ini beramal untuk mengharapkan pujian. Kalau di sini dia la yuridul muraah, ya, dia tidak mengharapkan ria untuk disebut-sebut orang tidak. Bahkan ikhlas tapi yang diinginkannya adalah dunia, bukan pujian. Memang dunia pujian itu masuk bagian dari dunia ya. Segala sesuatu selain Allah itu rendah pasti. Dunia itu artinya rendah, dana, Maka dikatakan dunia. Nah, segala sesuatu selain Allah pasti rendah, termasuk di dalamnya pujian. Tapi yang dimaksud di sini dia tidak mengharapkan pujian itu. Misalnya apa? Dia sholat malam, masya Allah. Tapi yang diinginkan bukan untuk mengharapkan rida Allah semata, ya bukan harapan surga, bukan untuk mengharapkan surga, mendapatkan rahmat Allah. Tapi apa? Ingin supaya anak istrinya terjaga, hartanya terjaga, kedudukannya terjaga, mendapatkan kesehatan, bukan untuk pahala akhir akhirat. Wallahu a'lam ini yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, jadi yang, yang jelas perkara ikhlas itu sangat sangat sulit. Ya. Nah, kita bayangkan aja sudah kata perkataan Imam Sufyan Tauri. Asyabi syai'in walij fil niyah. Nah, yang paling sulit aku tangani adalah masalah masalah niat. Nah. Allah alaihi wa sallam lima yuhibbuhu wa yardah. Iya. Nah, terakhir lagi, ikhlas itu bukan di, di Ikhlas itu bukan dilisan.